Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul. Ini pasal-pasal tentang sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ditulis oleh Al-Imam Abu Hid Abu Bida Ismail bin Umar Ibn Katsir rahimahullah taala. Yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. <clears throat> Pada pertemuan terakhir disebutkan oleh Ibnu Katsir tentang <clears throat> bai'ah ya bai'ah Aqabah yang pertama demikian juga yang kedua ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah ke Madinah maka waktu itu banyak orang-orang Madinah yang dia itu melakukan ibadah haji ya tiga tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah maka mereka <clears throat> masuk Islam sebagian mereka orang-orang Madinah, orang-orang Aus demikian juga Khazraj. Kemudian dua tahun berikutnya di musim haji datang lagi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbaiat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan baitul awal baitul akobah yang pertama. <clears throat> ya. Kemudian di tahun berikutnya mereka datang lagi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan oleh Ibnu beberapa orangnya. Mari kita sebutkan di antara mereka adalah Amr bin Sabit bin Qais ya demikian juga saat bin Mu'ad Sa'ad bin Mu'ad di antara yang beliau itu kemudian meninggal ketika perang Khandaq terluka kemudian diletakkan di Masjid Nabawi dibuat kemah di situ sehingga orang bisa menjenguknya kemudian beliau pun meninggal di dalam Masjid Nabawi sampai disebutkan oleh Nabi SAW bahwa ihtazza rahman bimu'ati saat bin Mu'ad yakni Ars Allah SWT itu bergetar dengan sebab meninggalnya saat bin Mu'ad. Tidak ada dari orang-orang yang kemudian sampai bergetar ars itu ya, kecuali ketika meninggalnya Sa'ad bin Mu'ad. <clears throat> Kemudian tadi disebutkan Amr bin Sabit bin Waqas, ya, Amr bin Sabit bin Waqas. Ya, dia disebutkan meninggal ketika di perang Uhud. Dan waktu itu belum sempat ya dia sujud karena di perang Uhud dia masuk Islam, kemudian dia, dia berperang dan meninggal. Kemudian berkata Ibnu Katsir rahimahullah taala, "Wa kasrul Islam bil Madinah wa dhahara." Semakin banyak Islam di Madinah. Setelah mereka ya datang ke Mekah di musim-musim haji, berbaiat kepada Nabi, pulang ke kampung halaman ya, kemudian mengajarkan Islam di Madinah. Kemudian di tahun berikutnya lagi datang menuju Nabi SAW semakin banyak. Maka disebutkan oleh Ibnu Katsir maka semakin banyak Islam di Madinah. Wa dan tampak. Tsumma raja'a Mus'ab ila Makkah. Kemudian Mus'ab bin Umair kembali ke Makkah. Ya, kembali lagi ke Makkah. Setelah diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Islam, mengajari Al-Qur'an. Ya. Kemudian kembali lagi ke Makkah. Wa wafal musim dari am. Kemudian tepat di musim di tahun itu. Ya, mungkin di tahun uh, yang ke-13 ketika Nabi SAW sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya kira-kira Nabi umur 52. Ini sebelum beliau hijrah. Satu tahun sebelum dia hijrah kira-kira sekitar itu. Yani dan di musim di tahun itu tepat di situ datang khalqun kathir, orang yang banyak minal ansor. Dari orang ansor, minal muslimin wal musyrikin, dari orang-orang muslim dan orang-orang musyrik. Ini namanya haji waktu itu kumpul orang muslim dan orang musyrik ya ternyata orang ansor banyak waktu itu semakin banyak yang datang orang muslimnya mengikuti apa haji waktu itu <clears throat> haji yang belum e, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam artian e, masih haji-haji kesirikan. Wasaimul qaum al barok bin Ma'rur, pemimpin kaum itu waktu itu Barok bin Ma'rur radhiyallahu anhu. maka ketika Lailatul Aqabah di malam Lailatul Aqabah ya, disebutkan Lailatul Aqabah malam Aqabah yang kedua. Asulusul awal minha sepertiga yang pertama dari mereka tadi rombongan itu tasallala ila Rasulullah saw menuju Nabi saw Ya, ketika musim haji itu kemudian sepertiga dari mereka itu menuju Nabi saw alaihi wasallam. Salasa wa sab'una rajulan wa imra'atan 73 laki-laki dan dua orang perempuan menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka haji menggunakan kesempatan menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. 73 orang dan dua orang perempuan. Babayau Rasulullah sallallahu alaihi khufyatan min qaumihim. Mereka berbayat kepada Rasul Rasulullah SAW takut dari kaumnya. Wa min kufari Mekah, demikian juga orang-orang kafir Mekah, takut. Belum menampakkan keislaman mereka. Ala yamna'u mimma yamna'un minhu nisa'ahum wa abna'ahum mereka akan menghalangi Nabi SAW sebagaimana mereka menghalangi darinya istri-istri mereka, ini perempuan-perempuan mereka dan anak-anak mereka, wa usurahum dan istri-istri mereka. Di misalnya dengan uzur, ini seperti kain. Jadi mereka berbaikat kepada Nabi SAW siap untuk melindungi Nabi SAW nanti di Madinah. Mengajak Nabi SAW untuk pindah ke Madinah dan mereka siap sebagaimana mereka melindungi istri-istri mereka sendiri, anak-anak mereka sendiri, demikian juga perempuan-perempuan mereka sendiri. Lihat ini orang-orang yang di Madinah sudah siap untuk melindungi Nabi SAW. Wa kana awwala man bay'ahu pertama kali yang berbaiat kepada beliau Lailata Idin waktu itu al Barok bin Ma'rur. Ini Barok bin Ma'rur, ini seorang Ansor. Demikian perkataan saya hanya beliau mengatakan seperti itu. Wa kana telah lihat al-baito. Beliau mempunyai tangan yang putih. Id akadal akad wa badara ilaih karena dia menguatkan akad perjanjian ini tadinya. Sudah beliau sudah pernah lakukan. Diulangi lagi dan bersegera terhadap kebaikan itu. Ini berbaiat. Wa hadaral Abbas amu Rasulullah Rasulullah sallallahu Waktu itu Abbas bin Abdul Muthalib menghadiri bayat itu. Ya. menguatkan menguatkan walaupun belum masuk Islam masih meskipun seperti itu. dan Demikian juga memperkuat lil bayah terhadap bayah tersebut ma'anahu kana ba'du an dini qaumihi. Bersamaan itu waktu itu dia masih dalam badan agama kaumnya. Kemudian berkata Ibnu Katsir, "Waqtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum tilkal lailah," maka Allah memilih dari mereka itu orang-orang Ansor, ya orang-orang Madinah yang datang ke Mekah. Di malam itu isna asyara nakiban, 12 orang. Pilihan-pilihan. Wahum mereka itu 12 adalah As'ad bin Zurarah bin Uds. Yang kedua Sa'ad wa bin Rabi bin Amr. Wa Abdullah bin Rawahah bin Sa'lab bin Sa'labah Ibn Umri'in Qais. Kemudian wa Rafi' bin Malik bin Ajlan wal Bara' bin Ma'rur bin Sohr ibn Hansa. Wa Abdullah bin Amr bin Haram wa Walid Jabir bapaknya Jabir bin Abdullah radhiyallahu Meninggal di perang Uhud beliau ini. Wa kana qad aslama. Ya, perang ya, perang itu. Sebenarnya mengatakan perang Badar. Wa kana qad aslama tilkan lailah radhiyallahu Telah masuk Islam di malam itu. Masya Allah Abdullah bin Amr, bapaknya Jabir. Wa Sa'ad bin Ubadah bin Dulaim. Ini juga pemimpin. Sa'ad bin Ubadah wal Mundir bin Amr bin Khunais wa Ubadah bin Samit. Sahabat yang mulia. Faulai tis'ah minal khasirat Mereka sembilan ini dari khosrat. Wa minal Aus yang dari Aus suku Aus salah sah wahum tiga orang. Mereka adalah Usaid bin Khudair bin, bin Simat. Kalau kita membaca mereka sahabat-sahabat ini, ingat hadis-hadis keutamaan mereka ini Usaid bin Khudair. Ya radhiyallahu anhu. Yang waktu itu berjalan kemudian ada apa? E, sinar di atasnya itu. Wa bin Khaisamah bin Haris Warifah bin Abdul Munzir bin Zubair Wakil Abul Abul Haisam bin Taihan. Sebagian mengatakan <clears throat> Abul Haisam. Abul Haisam itu yang menjamu Nabi sallallahu alaihi wasallam Ketika Nabi Abu Bakar, Umar keluar mereka karena lapar. Mereka keluar, semua keluar karena lapar. Akhirnya datang ke rumah Abu Haitham mendatangkan minuman, mendatang, menyembelih kambing, kemudian diberikan korma, masya Allah. Abu Haitham bin Taihan, seorang sahabat yang punya harta ini. Maka nah, tempatnya ini tadi. semanas nas dahum, kemudian manusia setelah mereka. Walmar atan huma dua orang itu yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sembunyi-sembunyi itu Um Umarah Nusaybah binti Ka bin Amr alati qatala Musailamah ibnuha. Ini Sahabiah ini adalah anaknya ini yang membunuh Musailamah Al-Kadzab. Habib bin Zaid bin Asim bin Ka'ab namanya anaknya. Wa Asma bintu Amr bin Adi bin Nabi. Dua orang ini. Kemudian sukan oleh Ibnu Katsir. Falamma hadhil bai'ah Ketika sempurna bait ini, bait yang kedua. Istadzanu Rasulullah SAW. Mereka minta izin. Ya, mereka berani sekarang. Minta izin kepada Rasulullah SAW. Ayyamilu ala ahlil akobah. Untuk menuju orang-orang akobah. Ya, untuk apa? Untuk menyerang. Untuk menuju mereka. Untuk menyerang orang-orang musyrik. Padahal mereka sedikit. Walam ya'dan lahum fidalik. Nabi tidak mengizinkan mereka yang seperti itu. Ya, tidak tidak menginginkan Nabi. Bal adana lil muslimin ba'daha min ahli Mekah fil hijrah. Bahkan beliau mengizinkan, ini sudah mengizinkan Nabi. Orang-orang muslim setelah setelahnya dari ahli Mekah fil hijrah untuk hijrah ila Madinah kepada Madinah. Ini Nabi sudah mengizinkan waktu itu untuk mereka hijrah ke Madinah. Ya, ketika ingin menyerang Nabi tidak mengizinkan, masih sedikit. Tapi Nabi mengizinkan untuk mereka hijrah. baba darona siladalik maka manusia pun bersegera kepada demikian itu, Masya Allah. Sudah terbuka Sempit di Mekah kan, kampung halamannya tidak menerima. Mereka bersiap-siap untuk pergi ke Madinah, negeri yang baru. Kalau kita istilah kita mungkin melakukan ini karena mereka karena agama. Kalau kita kan mungkin petualangan dan sebagainya. Tapi ini untuk agama, hijrah. Maka manusia bersegera padanya. Bahkan awala man kharaja ilal Madinah min ahli Mekah, maka pertama kali yang keluar dari Mekah menuju Madinah, ya, Abu Salamah bin Abdil Asad. Abu Salamah. Ini yang pertama. Huwa wa imratuhu Ummu Salamah. Dia dan istrinya Ummu Salamah. Akhirnya Abu Salamah meninggal dan Ummu Salamah menikah menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahda basad dunahu. Maka Ummu Salamah pun ditahan. Wa muniat sana minalihak bihi. Dilarang dia satu tahun. Tidak bisa bertemu dengan suaminya satu tahun untuk bertemu dengan suaminya. Wahila baina wa baina dan dibatasi Terputus antara dia dengan anaknya. Tidak bisa bertemu. Suma kharajat ba'da sanah biwaladiha. Kemudian keluar setelah setahun dengan anaknya. Ya, demikian. <clears throat> Ya, boleh safar tanpa mahram di sini karena suaminya sudah dulu karena hijrah boleh. Akhirnya dia keluar Ummu Salamah ini setelah satu tahun berikutnya dengan anaknya ilal Madinah menuju Madinah. Jadi tadi dia ya demikian juga anaknya tidak bisa bertemu dengan suaminya. Wasyaha Utsman bin Talha. Uh, oh, yakni mengantarnya adalah Utsman bin Talha. Wa yuqal inna Abu Salamah hajara qabla al-Aqabah al-akhirah. Sebagian mengatakan bahwa Abu Salamah hijrah sebelum Aqabah yang terakhir. Wallahu a'lam. Kemudian berkata Ibnu Katsir, "Summa kharajan nas arsalan